Di, di dunia inilah Allah Jalla wa'ala akan menguji semua hamba-hambanya dengan beragam ujian. Tidak satu. Fungsinya jelas untuk menyeleksi mana di antara hamba-hambanya yang beriman, mana pula di antara hamba-hambanya yang tidak beriman. Dari kalangan kaum muminin, kaum muslimin diseleksi kembali. Mana di antara mereka yang jujur keimanannya, mana pula di antara mereka yang dusta keimanannya. Diseleksi siapa yang tegar, tabah, istiqamah di atas bimbingan-bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW dalam berbagai macam ujian dan cobaan tadi. Siapa yang tegar, siapa yang tabah, siapa yang istiqamah, siapa yang terpelanting. Ikhwan fitina azakumullah sekali lagi itu merupakan sunnatullah pada haba-habanya di dunia ini. Ikhwan fitina azakumullah cobaan dan ujian sangat banyak. Sebagian kita beranggapan atau mungkin sebagian besar punya anggapan bahwasanya ujian dan cobaan itu hanyalah berupa bala-bala musibah-musibah yang menimpa dia dalam kehidupannya. Himpitan-himpitan hidup terkait dengan keduniawiannya. Ketahuilah bahwasanya ujian itu sangat banyak, sangat beragam. Salah satunya ialah al-balaya wal masaib Berbagai macam bala, bala, malapetaka, malapetaka, bencana-bencana, musibah-musibah yang menimpa seorang hamba. Terkadang balaknya, musibahnya ringan, terkadang sedang, terkadang berat. Terkadang diberi cobaan satu dua, Terkadang pula diberi cobaan dan ujian yang bertubi-tubi. Silih berganti, tiada henti. Ini semuanya sunnatullah barasanallah. Disebutkan dalam beberapa adillah, dalil, Allah Jalla wa'ala menguji hambanya dengan beragam ujian hidup. disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke 155 Allah Jalla wa Ala berfirman wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat dan sungguh-sungguh kami senantiasa memberikan bala ujian cobaan kepada kalian sedikit rasa takut cemas panik dari musuh atau dari hal-hal yang menakutkan al rasa lapar kekurangan pangan wa nafsi minal amwal kekurangan harta benda wal anfus kekurangan nyawa ada yang meninggal dunia wasamara dan buah-buahan ini ragam musibah ragam bala yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya juga datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah yang artinya tidaklah menimpa seorang muslim musibah musibah dirinci musibah musibahnya nasab letih lelah payah capek entah itu dalam menjadi maisha entah itu dalam beramal, entah dalam beraktivitas, lelah, capek, letih, kadang sangat capek, sangat letih, sangat payah. Wasab, wasab dimanakan dengan almarad, penyakit, diuji dengan penyakit-penyakit, ada yang ringan, sedang, berat, luar, penyakit dalam, wasab, walaham, ham himpitan hidup humum hamun humum hal-hal yang menyempitkan kehidupan dia kehidupan yang betul-betul menghimpit dia wala hazan hazan itu kesulitan hal-hal yang membuat dia sulit dalam banyak hal Wala ada gangguan-gangguan orang lain yang mengganggu, yang menyakiti atau ia menyakiti dirinya. Wala ghammin ghammun syital huzni. Sedih yang amat sangat. Kesedihan yang amat sangat. Kegelisahan yang amat sangat. Guna gulana yang amat sangat. Hingga duri yang menusuk dia. Ini eh, rangkaian berbagai macam cobaan, ujian, musibah, malapetaka, yang menimpa seorang muslim. Ketika dia muslim menyikapinya dengan iman, maka itu semuanya menjadi sebab Allah Jalla wa'ala menghapuskan dosa-dosa dia. Syahidnya adalah terkait dengan rincian cobaan, rincian gangguan, rincian musibah yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Sehingga semua hal Terkadang seorang insan, seorang muslim bil khusus mendapatkan semua tadi. Mendapatkan semua cobaan tadi. Sehingga dia merasakan berat cobaan ini. Berat musibah ini. Berat ujian. Sangat berat sekali. Disebut dengan syadaid atau syadidah. Ujian yang sangat berat memberatkan dia keras sekali ujiannya juga disebut dengan al-mahsab al-uzma musibah yang besar bala yang sangat besar bala yang azima yang menimpa diri terkadang menimpa dia sebagiannya kata yang salah satunya Wallahu musta'an ala kulli hal ini semua merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya ini satu ujian. Satu bentuk ujian. Diuji dengan himpitan hidup. Musibah dalam kehidupan. Malapetaka dalam kehidupan. Penderitaan yang membuatnya menderita, sengsara, terhimpit, sempit, serba kekurangan, serba tidak ada dalam kehidupan itu. Ini bukan satu-satunya. Ada lagi barakallahu fikum cobaan yang kedua. Di mana jarang sekali dari kalangan hamba-hamba Allah Jalla wa yang mengetahui bahwa itu semua merupakan cobaan langsung dari Allah Jalla wa yaitu berbagai macam bala dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan an-ni'am ujian Allah Jalla wa'ala yang Allah kepada hamba-hambanya dalam bentuk berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kelapangan-kelapangan hidup yang dia rasakan yang dia nikmati selama ini barakallahu fikum ar-raha kondisi yang begitu lapang, yang begitu mudah yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Harta yang melimpah ruah yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Semua dibikin mudah, dibikin gampang, dibikin lapang untuk dirinya. Di saat yang lainnya berjuang menghadapi kerasnya kehidupan, menghadapi kerasnya cobaan hidup. Allah Jalla wa'ala memberikan kepada cobaan yang lain. Cobaan berupa harta yang melimpah ruah. Kehidupan yang sangat lapang, yang sangat menyenangkan. Yang sangat longgar. Barakallahu fikum. Ini khonafidina azakumullah. Juga termasuk cobaan juga termasuk ujian. Allah Jalla wa'ala menguji hamba-hambanya dengan ujian kelapangan hidup. Ada kalanya orang itu lapang sejenak. Kembali ke tren awal. Miskin kembali. Ada seseorang yang mendapatkan kelapangan hidup dengan bertahap, dengan perlahan, pelan dia merangkak semakin lama semakin maju semakin naik semakin berkembang semakin lapang ada pula di antara hamba-hamba Allah Jalla wa ala barakallahu fikum yang Allah uji dengan kemudahan demi kemudahan, kelapangan demi kelapangan, kenikmatan demi kenikmatan, datangnya bertubi-tubi, tiada henti, dan nikmatnya sangat besar. Yang tadinya tidak punya apa-apa, tiba-tiba dikasih rezeki besar. Kenikmatan besar. Rezeki nomplok yang besar dan cuma sekali. Muncul lagi berikutnya, muncul lagi berikutnya, muncul lagi berikutnya. Terus demikian. Diuji dengan itu. Ada pula dari hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang memang diuji dari awalnya. Dia memang selalu dalam kenikmatan, dalam kelapangan hidup, dalam kelonggaran hidup, dari mulai kecilnya sampai dia besar, sampai dia tua, memang dia di tengah-tengah keluarga besar yang nikmatnya longgar, yang nikmatnya lapang, berlimpah harta. Ini juga merupakan ujian dari Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya, wa nablukum bil khairi wa syarri fitnatan wa ilaina turja'un dan sungguh-sungguh kami menguji kalian memberikan balak kepada kalian bil khairi wasyar dengan perkara khair wasyar perkara syar sebagai fitnah cobaan fitnah untuk kalian dan hanya kepada kami kamu akan kembali. Dua bentuk fitnah. Ada khair disebutkan dalam tafsirnya hal-hal yang disukai hamba, hal-hal yang disenangi oleh oleh, oleh sang hamba, kenikmatan hidup, rezeki yang melimpah, harta yang melimpah ruah, raha, kesehatan, hal-hal yang menyenangkan dia. Khair diuji dengan khairat. Dikatakan bala itu, fitnah itu, Kadang tadi sedikit, kadang banyak, kadang bertubi-tubi. Diuji dengan khairah. Wasyar. Juga diuji dengan syar. Hal-hal yang dianggap jelek, yang dianggap buruk, yang menimpa dirinya. Yang dibahas tadi. Kadang ringan, kadang sedang, kadang berat, kadang bertubi-tubi ujian dan cobaan yang menimpa dia terkait dengan syar tadi itu. Allah mengatakan fitnatan sebagai sebuah fitnah. Cobaan, ujian, fitnah bagi kalian semuanya. Dan nanti akan diminta petunjuk jawabannya di yaumul kiamat di hadapan Allah Jalla wa ala wa ilaina turja'un. Dan kepada kami lah kamu kembali. Sehingga ada dua ujian. Dan ini adalah sesuatu yang selalu pasti dirasakan oleh seorang hamba dalam kehidupan dunianya. Ada lapang, ada sempit, ada suka, ada duka. Ada khair, ada syar. Barakallahu Semuanya ujian dari Allah Jalla wa'ala. Ikhwan sebagai seorang muslim secara khusus kita dituntut untuk tabah dalam semua ujian. Dituntut diwajibkan untuk tegar dalam semua ujian. Dibahasakan dalam beberapa adilah sabar. Dibahasakan dengan as oleh para ulama. Juga dibahasakan dengan al siqamah keistiqomah itu kewajiban seorang muslim bil khusus apapun cobaannya, apapun musibahnya, ringan, sedang atau besar, sekali atau bertubi-tubi yang menimpa kehidupan dia, dituntut untuk tegar, untuk tabah, untuk istiqamah, karena musibah yang menimpa Barakallahu fikum. fitina fillah, jangan lupa ada poin yang ketiga. Yang juga merupakan ujian dari Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba. Dan itu merupakan watak asli Bani Adam. yaitu diuji dengan berbagai macam al-manhiyat larangan-larangan agama hal-hal yang diharamkan dalam agama diuji dengan al-ma'murat perintah-perintah agama perkara yang terkait dengan urusan diniahnya diuji dengan ya, al-wajibat, al-muharramat, diuji dengan kewajiban-kewajiban agama, keharaman-keharaman agama. Barakallahu fikum. Juga sama untuk seleksi apakah hamba tadi hamba yang saleh dan bertakwa yang melaksanakan perintah Allah Jalla wa ala menjauhi larangannya sebagai hamba yang bertakwa yang saleh ataukah dia meninggalkan perkara yang wajib, menerjang perkara haram, terjatuh dalam dosa. Dan yang ini yang pasti akan menimpa setiap hamba. Watak asli Bani Adam. Diuji dengan berbagai macam adzunubul ma'asi. Berbagai macam dosa, kemaksiatan, kesalahan, kealpaan, kekhilafan, keaiban, keaiban kekurangan-kekurangan dalam diri sendiri. Diuji dengan itu. Apakah dia semakin bergelimang dosa ataukah dia mau insaf? Diuji. Barakallahu fikum. Allah Allah mengatakan dalam firman dalam hadis kursi dalam sahih Muslim, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." wa وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني afir lak Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu ini, kalian ini senantiasa selalu berbuat khata, berbuat salah malam dan siang. Dan aku yang mengampuni semua dosa, maka mohon ampunlah kepada aku, ini siapa akan ampuni dosa sekalian. Tuhti'una bil laili wan nahar. Barakallahu fikum. Semuanya dituntut untuk tabah, dituntut untuk tegar, dituntut untuk istiqomah dalam semua ujian yang menimpa kita sebagai seorang hamba, terutama sebagai seorang muslim. Dituntut untuk istiqomah dalam semua ujian. Iwan Fitina Asakumullah. Istiqamah secara umum dimaknakan oleh para ulama dinukil oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bukunya Riyadhus Shalihin bab yang ke-8 tentang keistiqomahan kata beliau qala ulama berkata para ulama Makna istiqamah Makna istiqamah ialah luzumu taatillah senantiasa mentaati Allah Jalla wa ala senantiasa mentaati Allah Jalla wa ala itu keistiqamah. jadi ketika ditimpa berbagai macam cobaan hidup balak-balak musibah-musibah, malapetaka, bencana, hal-hal yang membuat seorang hamba menderita, merana, sengsara, terhimpit. Dalam situasi seperti itu, dia dituntut untuk istiqamah, yakni senantiasa mentaati Allah Jalla wa'ala di kondisi itu. musibah apapun yang menimpa, bala apapun yang menimpa, malapetaka apapun yang menimpa, yang datang, sesempit apapun kehidupan dia, seberat apapun cobaan dia, dituntut untuk selalu mentaati Allah di situ. Taat kepada Allah di kita di kala musibah. Ketika dia diuji dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, kelapangan hidup, harta yang melimpah, rezeki yang lapang, rezeki yang luas, badan yang sehat, dan semua kelapangan hidup yang lainnya. Apalagi semakin besar kenikmatannya, apalagi bertubi-tubi, besar, tambah besar, tambah besar. Diminta untuk tabah, untuk tegar, untuk istiqomah ketika itu. Maknanya diminta untuk senantiasa Anda mentaati Allah ketika kondisi lapang. Barakallahu fikum. Wahakadha ketika ada ujian dosa dan kemaksiatan, ada wadih diminta untuk mentaati Allah ketika itu. Itu makna keistiqomahan. Selalu dalam ketaatan ketika ada musibah, selalu dalam ketaatan ketika ada nikmat, selalu dalam ketaatan ketika ada dosa. Disebutkan dari Atharus Salaf ketika memaknakan istiqomah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Pada ayat yang disebutkan dalam Al-Quran di Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32 juga di Al-Ahqaf 13 sampai 14 ketika Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quran innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu awal ayat sama di dua surat di atas Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Apa mana istiqamah? Di antara mana istiqamah ialah diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq, Semua kalau meridainya mengatakan kata-kata semastaqamu humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a yang tidak syirik dalam ibadah kepada Allah dengan apapun. Bertauhid tanpa syirik. Ketika ada musibah-musibah mendera, tetaplah dalam ketauhidan kamu. Jangan melakukan tindakan-tindakan kesyirikan ketika ada musibah. Tetaplah dalam ketauhidan kamu, jaga ketauhidan kamu, Jangan mengerjakan kesyirikan ketika kamu dalam kelapangan hidup. Jaga ketauhidan. Jangan sampai untuk menjaga berbagai macam kenikmatan-kenikmatan hati yang melimpah tadi, Anda main dukun. Anda melakukan seserahan persembahan kepada makhluk. Apa namanya? Kiri gitu ya, persembahan pada makhluk hmm, supaya hartanya terjaga. Jangan sampai Anda datang ke tempat-tempat syirik hanya untuk perbaikan ekonomi. Minta tolong orang pinter keblinger. Ya orang goblok dukun pinter. Jangan saya mengerjakan berbagai macam aktivitas kesyirikan, praktek kesyirikan hanya untuk faktor ekonomi. Jaga ketauhidan kamu, jangan syirik ketika kamu dikasih musibah atau kamu dikasih kenikmatan. Itu makna summa Di Diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab semoga Allah meridainya. Ini semua disebutkan dalam tafsir Tabari Beliau membaca ayat itu di atas mimbar. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Di atas mimbar. Qal beliau menafsirkan lam yaruhu rawghan sa'lab Mereka tidak melolong kayak lolongan serigala. Apa warna ikhwan? Mereka tidak ada yang namanya keluh kesah. Tidak ada kesombongan. Lolongan di sini ya dua makna. Ada orang yang dikasih musibah, kemudian dia meraung-raung, berteriak-teriak, kayak lolongan serigala, menggambarkan dia nggak ridho dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala, berkeluh kesah, merasa menderita, merasa merana, gak sabar. Mungkin juga dimanakan dengan makna yang lain dia merasa takabur, merasa congkak, merasa ujub, eh, menyuarakan kenikmatan dia, menyuarakan uh, eh, kelapangan hidupnya dia, ngelolong kayak serigala. Takabur, congkak, ujub dengan nikmat yang dia miliki. Lahada walahada. Tetap tenang, tetap tabah. Ada musibah, tenang. Ada kenikmatan, tenang. Jangan kayak serigala. Abdul bin Abbas semoga Allah meridhainya meriwayatkan menjelaskan yang dimaukan dengan summa istaqamu istaqamu ala adai faraidhihi mereka masih istiqamah masih lanjut melaksanakan fardu-fardu agama menunaikan yang difardukan dalam agama tetap ibadah kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah agama, amal-amal soleh, terutama yang fardu ketika ada musibah. Kondisi semiskin apapun, cobaan yang menghibit sehibit apapun, sebesar apapun, tetap dia dalam ketaatan kepada Allah, mengerjakan yang fardu-fardu, tidak luput. Seluas apapun rezekinya, selapang apapun kenikmatan yang dirasakan, tetap ibadah kepada Allah, menunaikan fardu-fardu agama nggak luput. Itu isi koma. Lebih tegas, kata ada rahimahullah menafsirkan, ay istaqamu ala taatillah. Mereka istiqamah tetap tabah tegar di atas ketaatan kepada Allah dalam semua kondisi. Abu Ali ya rahimahullah menafsirkan, "Tsumma akhlasu lahud dina wal amal." Mereka mengikhlaskan agama dan amal hanya untuk Allah semata. Yani semakin dekat kepada Allah, semakin takarub kepada Allah, dikala musibah atau kenikmatan, dan ibadahnya lillahi tabaraka wa ta'ala wahdah bertauhid tanpa syirik. Ini dari Asharus Salaf. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami' al-Ulum al-Hikam menafsirkan istiqamah dengan keterangan yang lebih luas lagi mengambil dari akwal para salaf di atas, lalu menyimpulkan. Wal istiqamatu hiya sulukus siratil mustaqim. Istiqamah itu ialah engkau menempuh jalan yang lurus. Wa tidul qayyim, agama yang lurus. Min ghairi ta'rijin anhu, Jangan menyimpang daripadanya. Yamnatan wala yasrotan. Jangan menyimpang ke arah kanan, jangan menyimpang ke arah kiri. Lempeng, lurus. Kamu tempuh jalan yang lurus ini, agama yang lurus ini. Jangan belak-belok, jangan menyimpang. Kanan menyimpang Belum menjelaskan wa yasmulu dzalika fi'l ta'ati kulliha dan itu meliputi melaksanakan semua ketaatan ketaatan agama. Allahul batinah, baik yang lahir maupun yang batin. Watar kalman kulliha kadzalik dan juga meliputi meninggalkan semua larangan-larangan agama demikian pula yang lahir dan yang batin. Fasarat al wasiyatu jami'atan li khisari kulliha maka wasiat ini, wasiat untuk, untuk, untuk berisi komah ini, ini meliputi semua bimbingan agama, perangkat-perangkat agama, amal-amal agama seluruhnya. Itu mana komah? Dalam kondisi Anda mendapatkan musibah, dituntut untuk isi komah, Yakni tetap menempuh jalan yang lurus, tetap engkau melaksanakan perintah-perintah agama, dalam kondisi itu tiga kelarangan agama dalam kondisi itu tetap dengan kesolehan, dengan ketakwaan, dengan koma Diuji dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, kamu istiqomah, tetap engkau mentaati Allah dalam kondisi itu, tetap engkau jauhi larangan agama dalam kondisi itu. Diuji dengan berbagai macam kesalahan, keaiban, kekurangan, juga sama. Engkau istiqomah, engkau melaksanakan perintah Allah di situ, engkau jauh larang agama di situ. Dalam semua kondisi harus tegar, harus tabah, harus istiqomah. Muncul berbagai macam fitnah-fitnah terkait dengan diniyah kamu, keagamaan kamu. Diuji dengan fitnah syubuha, fitnah syahwat, kadang bertubi-tubi. Jika tidak istiqomah ketika itu, tetap engkau mentaati Allah di situasi itu jauh larangan agama di kondisi itu. Tetap engkau menempuh jalan yang lurus, agama yang lurus. Barakallahu itu keistiqomahan. Jangan menyimpang arah kanan, jangan menyimpang. Wa hadha Iman Ikhwan azakumullah. Realnya ketika seorang hamba, seorang muslim diuji dengan berbagai macam bala, musibah, kesulitan, gundah gulana, impitan hidup, kesedihan, kepayahan, keletihan, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan buah-buahan dengan ragam bala yang Allah perintahkan kala itu ialah as-sabr alal muslim. Sabar menghadapi ujian dan cobaan Dengan kesabaran, maka Anda dinyatakan tegar, istiqamah di atas perintah agama ketika itu. Sabar adalah masalah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa basyiris sabirin." Beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Setelah menyebutkan sekian banyak ragam ujian Allah mengatakan wa sabirin beri kabar gembira bagi orang yang sabar alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un orang-orang yang ketika menimpa mereka raka musibah mereka mengatakan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sabar dengan lisan Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pahalanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka, mendapatkan rahmah. Mereka lah yang terbimbing, yang meraih hidayah. Baru Salawat dengan makna Allah Jalla wa'ala menyanjung dia, memuji dia di hadapan para malaikat. Ini mana yang sahih Mana Allah salawat kepada hamba. Maknanya Allah menyanjung dia, memuji dia, membanggakan dia di hadapan para malaikat. Salawat antar hamba maknanya mendoakan kebaikan. Malaikat salawat kepada hamba mendoakan kebaikan. Allahumma lahu, Allahumma rahmu. Jadi sekarang Allah yang salawat. Sehingga maknanya adalah Allah akan memuji dia, menyanjung dia, membanggakan dia, di hadapan para malaikatnya itu artinya dia hamba yang sangat utama, yang sangat mulia, yang sangat terhormat di hadapan Allah Jalla Orang yang paling utama, yang paling afdal amalnya saat ini. Yang bangga bukan manusia, Allah Jalla Yang memuji bukan manusia, tapi Allah Jalla Dan disanjung, dipuji, dibanggakan di hadapan para malaikatnya Pertanda ini hamba Allah yang paling utama, yang paling afdal, yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya, yang yang yang ilahi. Hebat. Orang terhebat. Yang kedua dikasih rahmat. Rahmat Allah meliputi Dan yang ketiga dikasih taufik, dikasih hidayah sepanjang hidupnya. Selamat dari syubhat dan syahwat. Terbimbing diberi taufik semasa kehidupannya kerjakan agamanya. Luar biasa. Ini cara istiqomah ketika ada musibah. Asobr alaiha. Sabar menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Yang namanya sabar itu habis memenjarakan sesuatu, menahan sesuatu. Yang dihabis tiga hal. Yang di penjara yang tahan tiga hari. Al-qalbu wal lisan wal jawari. Tahan hatimu, tahan lisanmu, tahan anggota tubuh kamu dari hal-hal yang Allah murkai, yang Allah benci, yang Allah larang. Kalbu dipenjari hati, jadi dijaga. Yang Allah larang terkait dengan kalbu adalah tidak beriman dengan takdirnya Allah ketika ada musibah. At-tasakhutu ala qadarillah. Dia malah murka. Dia malah murka benci dengan takdirnya Allah ketika ada musibah. Itu larangan agama terkait dengan kalbu. Kamu penjara dia, kamu tahan dia. Jangan sampai kalbu kamu demikian. Diganti dengan perintah agama, yaitu al iman bil qadar. Engkau iman dengan takdirnya Allah Jalla wa ala. Engkau ridha bi qada'illah, ridha dengan qada'nya Allah Jalla wa ala. Engkau yakini ini semuanya syaiqatarullah. Keimanan terjaga, hati kamu terjaga. Ada musibah, engkau iman dengan takdir. Ada musibah, engkau ridha dengan qada'nya Allah Jalla wa ala. Kamu yakini ini semuanya Allah Dikatakan Anda sahabat dengan kalbu. Jaga lesan dari hal-hal yang Allah haramkan, yang Allah benci ketika ada musibah. Yang dibenci wailu thubur, ada musibah, ada malapetaka, ada bencana, ada cobaan, lesannya mencaci maki, wail kata-kata umpatan-umpatan, As-subur kata-kata raungan-raungan, ratapan-ratapan ala jahiliyah. Keluh kesah. Itu kamu tahan, kamu penjara itu. Jangan sampai lesan kamu mengucapkan kata-kata itu. Penjara diganti dengan yang Allah syariatkan kata-kata istirja. Ketika ada musibah, lesan kamu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu istirja. Dan yang kedua doa mohon ganti kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma juri fi musibati wa ahlifli khairan minha. Ya Allah beri aku pahala atas musibah menimpa aku dan gantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Itu namanya kepasrahan hati, betul-betul ridha, dia ada pasrah kepada Allah Jalla wa ala atas musibah menimpa dia, lesan dia terus istirja, mohon doa kepada Allah. Yang ketiga, anggota badan. Harus kamu penjarakan ini. Kamu tahan semua anggota tubuh kamu. Jangan mengerjakan hal-hal yang Allah murkai. Yang Allah haramkan. Jadi haramkan pukul-pukul pipi. Tanda nggak iman dengan takdir. Jabak-jabak rambut. Kerah baju dirobek-robek ekspresi orang stres, orang depresi. Ini semua termasuk amal jahiliyah. Biasanya disertai dengan raungan-raungan serigala. Mana ya? Wow, gitu. Nampak dia betul-betul stres, depresi, tidak ada iman dengan takdir, tidak mampu memikul yang namanya musibah. Tahan itu, penjarakan itu. Jangan sampai tidak akan uh, eh, anggota tubuh kamu mengerjakan hal yang semacam itu. Diganti. Jadi dianjurkan dalam agama ialah sholat. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa al khashiin. Ketika ada musibah, engkau minta pertolongan kepada Allah dengan engkau bersabar dan sholat itu besar, berat kecuali bagi yang khusyuk. Dalam lafaz yang lain dalam yang lain istainu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin. Memohon ampun, eh, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah bersama dengan orang yang sabar. Ini ma'iyah khasah bersama dengan makna Allah akan membantu dia, akan membela dia, akan menghilangkan musibah dia, akan memberikan taufik kepada dia, akan hidayah kepada dia, akan mencintai dia, ma'iyah khasah disuruh sholat. Dan itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena idha hazabahu amrun sholat. Beliau ketika mendapatkan ketika berduka, dia langsung sholat. Berapa rakaat ya? Minimal dua rakaat. Kapanpun dikerjakan ketika ada musibah, kerjakan dua rakaat, bebas yang antum baca, al-fatihah, surat yang bebas, dan engkau di situ bermunajat kepada Allah Jalla wa ala, pasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, takarubnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tumpahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan sholat. Itu namanya sabar dengan anggota badan. Ketika hati kamu sabar, engkau meyakini semuanya kepada Allah. Kau kepada takdir Allah Jalla wa Kau pasrahkan kepada Allah. Iman dengan takdir. Lesan kamu istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Engkau berdoa mohon kemudahan, mohon uh, pahala, mohon ganti. Dan engkau mengerjakan sholat tiga itu. Di situ kamu akan merasakan kekhusyuan, ketentraman hati, kedamaian hati, ketenangan hati yang luar biasa. Menangis, mungkin kamu akan menangis. Tangisan diperbolehkan dalam bisa bukan dilarang musibah. Selamat tangisan biasa bukan pelanggan ratapan. Ya, namanya juga yang lain Kalau yang meratap itu dilarang. Biasa menangis karena masalah musiman. musibah. Tapi dengan sabarnya kamu dengan hati, sabarnya kamu dengan lesan, sabarnya kamu dengan dengan anggota badan engkau sholat, engkau akan merasakan ketenangan dalam jiwa kamu? Khusyuk, tenang, nina damai. Meskipun uh, mata berlinang, tapi merasakan ketenteraman Musibah begitu besar yang kamu rasakan terasa ringan. Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada engkau wahai para sahirin dengan sabarnya kamu. Allah akan memudahkan urusan kamu, menyelesaikan problematika kamu, mengentaskan kamu dari berbagai macam musibah, tambah lagi diberi taufik, diberi hidayah, engkau terjaga agama kamu, Allah mencintai engkau, engkau berhasil engkau orang yang istiqomah ketika musibah mendera dengan sabarnya kamu. Dikatakan baru Anda istiqomah dalam musibah ketika bisa bersabar dalam menghadapinya dengan marah sabar yang seluas tadi. Keutamaan sabar begitu banyak, engkau akan mendapatkannya. Barakallahu fikum. Di antaranya as-sabru diyaun kata Rasul. Sabar itu lentera. Lentera yang menerangi hati kamu. Terang hati kamu, lapang hati kamu, tentrem hati kamu, khusyuk hati kamu. Kamu nggak merasakan budak bulana, nggak merasakan kesedihan yang terlalu mendalam. Seperti dia. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Seorang hamba nggak diberi anugerah yang lebih baik dan yang lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Mendapatkan yang namanya hal yang baik, hal yang luas, dengan sabarnya, dia. Tunggu. Di depan Anda akan muncul khairat, kebaikan demi kebaikan, kelapangan demi kelapangan dengan sabarnya kamu. Puncaknya adalah al-jannah. Al-jannah barakallahu fikum. Mendapatkan pahala yang sangat besar dan mendapatkan pahala dari surga dengan tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan dipenuhi bagi orang yang bersabar pahala mereka dengan tanpa hisab. Di dunia dia saleh, bertakwa, selesai masalah dia, problematika dia akan ada e, solusi minallah jalla wa ala dari urusan dia terjaga agamanya dia menurut mahani mendapatkan jaminan surga sabar nah sabar dalam menghadapi musibah dikatakan dengan bahasa sabar sabar ketika ada fitnah fitnah Engkau tetap dalam ketaatan kamu ada fitnah yang menimpa terkait dengan agama kamu, fitnah syubhat, fitnah syahwat, engkau tabah, engkau tegar. Asobr dimanakan dengan asabat ala sunnah. Kokoh tegar di atas sunnah, Di dimadakan istiqamah ala sunnah, ala taatillah di masa-masa fitnah. Ketika itu yang terjadi pada Anda, Anda dikatakan orang yang tegar, orang yang tabah, yang istiqamah. Ketika selalu mentaati Allah, di atas kebenaran, selalu menetapi al-haq sunnah ketika ada musibah, fitnah yang menimpa Anda. Barakallahu fikum dengan cara itu. Yang tidak sabar namanya jazir, yang berkeluh kesah. Maka dinyatakan dia gagal menghadapi ujian. Orang yang jazik, orang yang berkeluh kesah semakin menderita, semakin merana, Ketika dalam hati dengan hatinya dia murka kepada Allah, murka dengan takdirnya Allah, lesanya meraung-raung, meratapi, mencaci maki, mencerca, mengumpat-ngumpat, ucapan kata-kata kotor, kata-kata jahiliyah, tindakan dia tindakan ala jahiliyah, ekspresi depresi. Itu bukan menyelesaikan masalah. Dia semakin menderita, semakin merana, semakin sengsara hancur agama dia. Apalagi setelah itu solusi yang dia cari konek dari kesyirikan. Datang ke orang-orang pinter, goblok, Hah? untuk mencari pesugihan. Datang ke tempat-tempat yang dikatakan barokah karomah, pohon keramat, batu keramat, untuk mencari pesugihan jatuh dalam kesyirikan, semakin merana dia, semakin binasa dia, hancur semuanya, duniawiyahnya, agamanya, ukrawiyahnya. Hati-hati, itu kenapa para salam menafsirkan mereka tidak syirik ketika ada musibah. Artinya praktiknya banyak umat, banyak hamba-hamba Allah sudah kena musibah syirik lagi. Ada apa enggak ada? Jangan bilang enggak ada, banyak. Gimana tuh? Hanya untuk mencari kesukihan supaya lepas dari musibah yang dia kerjakan berakam praktek kesyirikan naudzubillah. Sudah jatuh ketimbang apa peribahasanya? Sudah jatuh tiba tangga enteng kotak itu enteng banget sudah jatuh ketimbang gunung besar pengen hancur mumur rusak dunia wiyahnya, hancur agamanya hancur ukhrawiyah kenapa karena jaza hati-hati dan satu pilihan saja nggak ada pilihan yang lain harus sabar supaya kamu bisa isi kawah dalam musim anda jangan itu nanti akan menyimpang jangan menyimpang karena dia menyimpang ini oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala <coughs> dalam bukunya Al-Fawaid disebutkan dengan istilah ubudiyatul masaib. Penghambaan kepada Allah ketika ada musibah. Dengan sabarmu engkau dikatakan rajulun saleh, rajulun abid, hamba yang bertakwa, yang saleh, yang ibadah kepada Allah ubudiyah kamu namanya kesabaran, namanya ubudiyatul masaib. Ubudiyah ketika ada musibah, tambah sabar dengan semangat di atas. Bashir beri kabar gembira bagi mereka semua para sahabat Maka sabarlah ketika ada kita hidup. Barakallahu. Ikhwan fillah, adapun cobaan yang kedua, Cobaan dalam bentuk ragam khairat, ni'am, hasanat, kebaikan-kebaikan, kebagusan-kebagusan, kenikmatan-kenikmatan, kelapangan hidup, harta yang melimpah ruah. Kita lagi ya, ini merupakan ujian besar. Hati-hati. supaya kamu istiqomah dalam kenikmatan tadi konsepnya engkau senantiasa melaksanakan perintah Allah dalam kondisi itu kamu jauhi kamu tiar lari Allah dalam kondisi itu yang diperintahkan oleh agama ketika ada kenikmatan ialah syukur ni'am yang dilarang kufur ni'am syukuri jangan dikufuri Syukur nikmat, jangan kufur nikmat. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barakallahu Diminta untuk bersyukur, semakin bersyukur dan bertambah kenikmatannya barokah. Kalau dia kufur, ada sangat pedih, diancam dengan ada Allah yang sangat pedih. Maka jadilah hamba Allah yang syakir, yang bersyukur ketika Allah uji kamu dengan berbagai macam kelapangan hidup. Apalagi nggak pernah ada sebelumnya. Biasanya ya kalau orangnya itu dari sononya kaya, terus kaya, selalu kaya, nggak pernah miskin. Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya syakir, Gampang bagi bersyukur dikarenakan biasa kaya. Lebih mudah. Kalau dia syukur tapi godaan besarnya kufur nikmat. Eh, dikarenakan kaya terus lupa lautan, lupa daratan, lupa langit, lupa bumi, lupa gunung, lupa dunia dia. Yang bersyukur lebih gampang biasanya. Yep. Atau orang yang awalnya itu dalam himpitan hidup, kekurangan uh, terkait dengan perekonomiannya. Pelan-pelan dia merangkak dikit-dikit. Terus naik lagi, dikit-dikit, naik lagi, dikit-dikit terus begitu semakin lama, semakin besar. Biasanya, biasanya gampang syukurnya. Kenapa? Sudah merasakan betapa penderitaan dia ketika itu. Dan tidak langsung besar gitu ya. Dengan perjuangan dia, dengan uh, ikhtiar dia. Allah kasih dikit dikit Biasanya lebih gampang syukurnya alhamdulillah, alhamdulillah. Kan di jenis Ketika lagi naik turun sedikit biasa, terus biasa kiri. Umumnya begitu. Yang berat itu ketika datang bertubi-tubi ujian tadi. Ujian kenikmatan tadi. Dikasih rezeki yang lapang, rezeki yang besar, yang melimpah ruah, dadakan biasa kiri, biasa miskin, biasa nggak punya apa-apa, tiba-tiba bior gitu. Uh, Masya Allah. Besar. Nilai sangat besar. Besar dalam pandangan dia, ya besar dalam pandangan orang kaya. Besar. Belum. <laughs> Itu mungkin sampai dia gini-gini. Apa iya? Hah? Matanya dibuka lagi. Iya. Ini bukan mimpi, pukul pipinya. Jangan-jangan lagi tidur dia. Oh enggak, ini nyata. Dia enggak mimpi. Kadang digigit tangannya itu sakit. Oh enggak lagi mimpi, lagi nyata itu. Besar. Terus bertubi-tubi muncul lagi ya besar lagi, besar lagi, besar lagi, besar lagi. Bertubi-tubi hujan tadi. Ini yang berat. Biasanya. Ya tergantung bagaimana orangnya. Ketika dia orang yang punya iman, insya Allah, dia akan meskipun kadang goyang sedikit, kadang melayang-layang gitu ya, kepalanya limbung gitu dikarenakan tidak menduga begitu besar nikmat yang dia dapatkan, dia akan tetap sadar, syukur nikmat. Wajib syukur dalam ujiannya seperti ini ya Pak. Syukur. Dijelaskan dari para ulama yang ma'ruf di kalangan tulabul ilm <clears throat> yang namanya syukur nikmat ada tiga cara. Dan harus ada tiga-tiganya. Yang pertama adalah syukur bil qalbi. Syukur dengan kalbu. Maknanya engkau meyakini dalam hati yang paling dalam, engkau beriman semua nikmat ini minallah. Ini rezeki minallah, anugerah minallah. Allah yang ngasih rezeki ini. La bihaulika wala quwwati, bukan dengan kemampuan kamu, bukan daya kamu, bukan dengan kepandaian kamu, bukan dengan kecerdasan akalnya kamu. Lah. Kamu mengimani hadza min fadli rabbi. Ini fadli rabb. Allah yang ngasih aku ini semua. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Allah mendekatkan semua nikmat yang kamu rasakan minallah. Hati kamu mengimani Ikhtiar kamu asbab saja. Orang lain yang membawa asbab saja. Selebihnya minallah. Yakini itu. Bil Ini kunci. Yang kedua berlisan. Wa selalu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah alladzi bi yadhi Alhamdulillah hadhihi ni'am. Alhamdulillah minallah, alhamdulillah minallah. Lesan basah dengan zikrullah basah dengan memuji Allah, menyanjung Allah, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang paling utama, bil Dengan anggota tubuh kamu, kamu pergunakan nikmat ini untuk ketaatan kepada Allah, untuk ibadah kamu. Kamu pakai uh, untuk membantu kamu semakin mentaati Allah Jalla wa'ala. Kata Abdullah bin Aun rahimahullah dari kalangan tabi'in menyatakan, kanu yarawna sa'ata awunan takwa. Dahulu mereka para salaf berpandangan asah kelapangan hidup membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah Jalla Dimanfaatkan betul harta itu untuk ketakwaan. Rasul mengatakan dalam hadis di sebuah dari Bukhari dalam bukunya Adab Mufrad dari sahabat Amr bin As semoga meridhoinya Rasul mengatakan dalam sabdanya nikmal malu saleh lirajul saleh nikmal malu saleh lirajul saleh sebaik-baik harta yang soleh, yang halal ini dimiliki laki-laki yang soleh. Nikmatul mahal. Dia gunakan untuk ibadahnya, untuk ketakwaan kepada Allah Taala. Dipakai untuk menafkahi anak istri. Jelas. Nomor satu. Ya. Antum punya kemampuan, tidak ada masalah bagi antum untuk membangunkan mereka rumah yang layak, Nah, isinya empat, masing-masing satu rumah. Tidak masalah, antum punya kemampuan. Nah, isi pertama anaknya anaknya tujuh, isi kedua anaknya lima, isi ketiga anak tiga, isi keempat anaknya dua, dibangunkan dengan uh, jumlah anaknya masing-masing, perkama satu orang, uh, dibikin satu lantai, nggak mau dibikin dua lantai, supaya muat semua untuk kamarnya anak masing-masing. Terus ngomong kamu oh ya lebar dan luas. Kamu ngomong ada masalah, kamu punya kemampuan. Yang jadi masalah itu kamu ngotot dari mulai awal nol, ambisi mengumpulkan harta untuk bikin rumah yang megah. Itu namanya orang yang harus ambisius. Ini enggak. Atau dikasih rezeki yang lapang, punya kemampuan silahkan. Nafkah yang uh, untuk anak istri kamu dikasih nafkah yang cukup untuk sandang pangan papan mereka boleh. Punya mobil silakan, punya motor silakan. Itu sebenarnya uh, nikmat dunia mubah yang kamu rasakan. Tapi jangan lupa Gunakan harta itu untuk takwa. Dipakai untuk berangkat haji, dipakai untuk berangkat umroh, dipakai untuk infak fisabilillah, bangun masjid, bangun ma'had-ma'had, untuk kepentingan dakwah ilallah. Dipakai untuk dakwah, menjinakkan masyarakat di sekitar dia, nafkah, sodakoh, infak untuk masyarakat, takliful qulub pada mereka semua. Yang fakir miskin, yang anak yatim, janda tua yang sebatang kara, tua tua tua sebatang kara, Jalan mudah muda ya Pak Dewi ya nah, dimasukkan antrian yang keempat atau yang ketiga gitu ya Baru <clears throat> Barakallahu digunakan untuk itu mubah silakan atau bisa menikmati yang kamu punya yang penting mubah jalannya halal selebihnya pergunakan untuk ibadah kamu untuk takwa kamu kepada Allah Jalla wa Gak usah, gak usah itu hitungan Itu namanya syukur nikmat. Contoh bagaimana para salaf ketika itu. Sahabat Umar ketika mendapatkan rezeki yang begitu banyak, langsung datang kepada beliau. Ya Rasulullah, ini separuh hartaku. Yang untuk anak kamu, ahlukum, separuhnya lagi. Abu Bakar Siddiq langsung dalam ya Rasul, ini semua hartaku untuk bisa visabilillah. Nah anak kamu, pokoknya kamu, saya serahkan kepada Allah Begitu. Di, ada anjuran infak dari beliau SAW turun ayat lantal berhatta yang matahipun Kamu tidak akan mencapai albir semua kebajikan di surga hingga kamu menginfakkan yang paling kamu cintai. Datang siapa namanya? Abu Abu siapa? siapa sahabatnya ya kan? Dan seorang, sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, Bayruha, kebun kurma aku Bayruha yang paling aku cintai. Sadaqah lillahi wa rasul. Abu Talha ya. Wah kata para sahabat, di semangat sama beliau barang siapa yang menggali sumur rumah surga bagi dia. Utsman maju, semoga meridhoinya. Dikali sumur rumah nafkah, infak, wakaf fisabilillah. Yang mempersiapkan jazil usrah surga bagi dia. Disiapkan semua bin Affan. Pasukan perang, satu pasukan perang di masa sulit disiapkan semua beliau. Itu kan hitung-hitungan. Kenapa? Untuk kepentingan akhiratnya bentuk syukur nikmat. Dan itulah harta kamu sungguhnya baru. Syukur nikmat. Ini baru dikatakan oleh ibu Ibnu Qayyim allah namanya ubudiyatun ni'am. Kalau kamu syukur nikmat dengan mana di atas, engkau orang yang istiqomah, yang tabah, yang kokoh, nah, di atas ke, keistiqomahan ketika ada ujian kenikmatan. Namanya ubudiyatun ni'am, ibadah kepada Allah ketika ada kenikmatan ibadah adalah syukur nikmat. Mensyukuri nah, nikmat Allah Jalla wa ala. Barakallahu fikum. Dan ini hanya dimampui oleh orang-orang betul-betul punya iman yang sangat kuat, iman yang sangat kokoh. Keimanan yang mendorong mereka semua untuk bisa demikian para fikum. Yang disebutkan dalam hadis, belum mengatakan dalam sabdanya, dalam Sahih Muslim dari Abu Yahya, Sahih bin Sinan semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin sungguh menakjubkan semua perkara sang mukmin ini semua perkara yang baik bagi dia dan itu tidak akan tercapai bagi siapapun melainkan hanya untuk yang mukmin saja In asabatus sar syakar fakada khairullah. Ditimpa kesenangan, kelapangan hidup, dia bersyukur. Itu baik bagi dirinya. Wa in asabatul sabar sabara fakada khairullah. Ditimpa dara ya, malapetaka, kesempitan hidup, dia bersabar dan itu baik bagi dirinya. Sabar indal musibah, syukur indal ni'am. Ada musibah, ubudiyah dan Sabar, ada kenikmatan, ubudiyah niat bersyukur sabar dan syukur. Itu merupakan kunci keistiqomahan ketika ada musim mendera barakallahu Sementara cukup terus lagi insyaallah pada dulu nanti poin yang ketiga ketika ada ujian dalam bentuk kaiban canda dosa dan kesalahan bagaimana keistiqomahan dalam bab ini barakallahu fikum. Nakfi lahuna walhamdulillahi alamin. Fadhlu